مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا Wa qalu lamma wa'adahum an-nabiyyu an-nara lan tamassana tusibana an-naru illa ayyaman ma'dudah qalilah arba'in muddat ibadati abaihim al-ajla thumma tazul kullahum ya Muhammad attakhattum khudifat minhu hamzatul wasli ithinan bi hamzatil istifham عند الله عهدا ميثاقا منه بذلك فلا يخلف الله عهده به لا أم بل تقولون على الله ما لا تعلمون بلى تمسكم وتخلدون فيها من كسب سيئة شركا وحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع أي استولت عليه واحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا faulaika ashabun nari hum fiha khalidun ru'ya fi ma'na man walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Ketika diperingatkan orang-orang Yahudi yang merubah-rubah kitab atau menulis kitab dan menyatakan ini min indillah atau mereka yang menyembunyikan kebenaran tentang kenabian Nabi Muhammad dan seterusnya diperingatkan bahwa mereka itu akan masuk neraka inti ini masuk neraka kalau melakukan itu bisa masuk neraka. Walamma wa'adahumun nabiyyu annar waqalu dan mereka berkata ketika telah menjanjikan kepada mereka Nabi Muhammad kan masuknya mereka ke neraka mereka menjawab lan tamassana naru illa ayyam ma'dudah lan tamassana ay lan tusibana annar tidak akan menyentuh kami itu neraka illa ayyaman ma'dudah kecuali hari-hari yang sedikit anak ini masuk kalaupun masuk neraka tidak lama ada menyatakan tujuh hari ada menyatakan empat puluh hari qalilah ayyaman ma'dudah bisa dihitung harinya arba'ina yauman ada menyatakan empat puluh hari Kenapa muddata ibadati abai ejil sama dengan waktu ibadah nenek moyang mereka kepada sap, eh, patung sapi di zaman Nabi Musa. Tuma kemudian setelah 40 hari tazul hilang nerakanya. Ada neraka khusus untuk orang-orang Yahudi eh, seberapa eh, sebentar toh mereka tadi itu disiksa menurut mereka ya men mereka menjawab bahwa mereka akan masuk neraka loh kalau mereka menyembunyikan kebenaran tadi itu Qul attakhadtum 'indallahi ahda falan yukhlifallahu ahda Qul katakan wahai Muhammad kepada mereka qul lahum ya Muhammad attakhadtum asalnya attakhadtum hmm iya attakhadtum dibuang hamzah wasalnya attakhadtum itu a'ittakhadtum hudifat minhu hamzatul wasal dibuang hamzah wasalnya istighna karena mencukupi dengan hamzah istifham attakhadtum a'ittakhadtum attakhadtum ada dua bacaan attakhadtum atau attakhadtum jadi dalnya eh, di, di, di apa diidghamkan kepada tak ya attakhadtum hmm? attakhadtum diidghamkan dalnya dirubah menjadi dal dan akhirnya menjadi tak diidghamkan kepada tak attakhadtum atau attakhadhtum ya boleh dua-duanya attakhadhtum indallahi ahdan apakah kamu menjadikan pada Allah ada perjanjiannya kok enak bener ini masuk neraka cuma sebentar dok kalau ada perjanjian dah ada ikatan perjanjian gak dengan Tuhan mitaqan minhu perjanjian dari Allah bidalik Falan yukhlifallahu ahdahu, maka tidak akan Allah mengingkari perjanjiannya kalau memang ada. Nah, bihi, ya. Nah, dengan perjanjiannya, terhadap perjanjiannya. La am, tidak ada itu semuanya. Am alallah, am tagulun, am bal. Nah, Bal bahkan takulun kamu itu ngomong alallahi terhadap Allah mala ta'lamun dengan apa yang kamu tidak punya ilmu dengan kebodohan maksudnya. Hah? Ini sebenarnya uh, ada dua makna ada di sini. Makna pertama am bimakna bal. Sebenarnya kembali kepada gul at ya. at indallahi ahdan. Falan yukhlifallahi falan yukhlifallahu ahdahu. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Istifham ini apakah tagriri atau ingkari gitu kalau itu dikatakan tagriri at ketum, apakah Allah subhanahu wa ta'ala membuat apakah kamu itu membuat perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah tidak akan mengingkari perjanjiannya ataukah kamu itu berkata yang tidak berdasar ilmu gitu takdiri artinya loh ini ini ada janji yang Allah tidak akan ingkar janjinya atau kamu tuh ngomong maunya sendiri ya ada dasar ilmunya gitu kalau ini tak tapi kalau itu adalah ingkari Ah, kami ini tidak disentuh neraka kecuali waktu yang uh, sebentar. Apakah kita punya janji sama Tuhan yang Allah tidak akan mengingkari janjinya? Mana? Nggak ada. Am, am, ah, am di sini mana bal? Ini ingkari berarti. Bahkan kamu tuh ngomong ngawur, nggak ada dasar ilmu, bodoh. Itulah. Jadi kalau itu istifahamnya ingkari, am bermakna bal ambi makna bal. Tapi yang ingkar ini agrob sebetulnya. Jadi ini bukan berarti uh, eh, lekon duwe janji tidak apa-apa ngomong gitu sama Tuhan. Kalau enggak ya kamu bodoh berarti. Nganglantur ngomongnya kamu. Nah, tapi lebih tepat memang ada janjinya. Allah Subhanahu wa taala menghadap kamu cuma dalam waktu terbatas itu. Memang ada janjinya yang jelas kamu ngawur kalau ngomong nggak ada dasar ilmunya gitu ini ingkari ini eh? ingkari ini lebih tepat jadi mereka ketika dinyatakan kamu itu jangan bohong jangan kamu tutupi kebenaran Nabi Muhammad nanti masuk neraka ya kalaupun masuk neraka orang Yahudi itu sebentar nggak lama-lama ada neraka khusus ada neraka khusus untuk nggak lama-lama setelah itu nerakanya ditutup sudah ada janjinya. Ente. Masuk neraka cuma sebentar ada. Perjanjian dengan Tuhan kamu. Yang Allah tidak akan mengingkari perjanjiannya. Atau kamu ngawur. Bahkan kamu ngawur kalau ngomong. Nggak ada dasar ilmunya dengan kebodohan. Nah, gitu. Maka Allah SWT menerangkan. Bala, ya. Ya, tamasukumunar Ya, kamu akan masuk neraka wa takhludun fiha selama-lamanya dalam neraka hmm, itbat. ini raf'un na'i nafi kalau bala itu lain dengan na'am bala itu ya tapi mengangkat nafi bala itu jadi kalau alaisallahu tidakkah Allah bikafin abdah mencukupi hambanya kalau kamu jawab naam, iya, itu bisa kafir. Kenapa? Karena kalau jawaban naam itu itsbatun nafi. Alaihissallah, tidakkah Allah itu bikafin abda mencukupi hambanya? Naam, iya tidak mencukupi gitu. Ya, laisa bikafin. Tapi kalau pakai bala, raf'un nafi. Alaihissallah bikafin abdah Tidakkah Allah itu mencukupi hambanya? Bala, iya. Nafinya diangkat. Huwa kafin abdah. Dia mencukupi hambanya. Jadi kalau ada uh, nafi, istifham nafi, itu jawabannya harus dengan ba, bala. Alaihissallahu bi hakimin. Bala. Kalau na'am kafir, alaihissallahu bi hakimin. Naam laisa ahkamul hakimin. Begitu. Tapi kalau bala, nafinya dibuang. Bala huwa ahkamul hakimin artinya begitu. Nah, ini juga demikian. <clears throat> At-taqattum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifullahu 'ahda? Hah? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Bala Apakah kamu tidakkah ya at Tidakkah Allah Subhanahu wa taala apakah Allah Subhanahu eh, apakah kamu menjadikan terhadap Allah Subhanahu wa taala janji yang Allah tidak akan nah, me, apa namanya? Nah, janji itu apa? Lantamasana nar, ya, kami tidak akan, eh, iya iya. Ya, kami ti wa qalu lantamasana nar. Nah, bukan bukan itu Bu jawabannya ini. Qal lantamasana nar, tidakkah tidaklah mencentuh kepada kami api neraka kecuali sedikit. Kecuali waktu yang seben sebentar. Bala ya kamu berarti tamas sanan nar, nafinya dibuang. Lan tamas sanan nar, lannya dibuang. Berarti tamas sukum anar ya bakal kamu akan kena neraka. Neraka. Bukan ayam emak dudat malah di sini apa? Takhludun fiha, selama-lamanya kamu masuk neraka. untuk min dari Kemudian diterangkan oleh Allah. Yang menyebabkan manusia masuk neraka itu apa? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kasaba sayyi'atan Siapa orang yang melakukan kejahatan yang dimaksud adalah syirkan, syirik. Kesalahan, kesalahan yang dimaksud adalah si, syirik. Wa ahatat dan telah mengelilingi, menguasai bihi terhadap itu orang khati'atuhu bil ifrad atau bil jamak khati'atuhu dan telah menguasai orang tadi itu kesalahan-kesalahannya kalau khati'atuhu datu syirkin syiriknya menguasai dia sampai mati kafir atau atuh anwa'u syirik macam-macamnya syirik tadi dia menguasai dia ay istaulat telah menguasai itu khati'atuhu kepada orang itu wa ahdagat bihi sama muasai min kulli janib daripada segala arah mengelilingi bi'an mata artinya terus syirik syirik syirik syirik sampai mati dalam keadaan musyrik faulaika ashabun nar maka merekalah orang-orang yang tinggal ada di neraka bukan hanya sebentar bukan ayam ma'duda hum fiyah khalidun mereka tinggal dalam neraka selama-lamanya Ru'ya fihi, kenapa khoti'atu bihi, khoti'atuhu. Kasaba pakai mufrad kok ini faulaika jawabnya diperhatikan makna man karena man itu bisa ke mufrad dan bisa ke ja ke jamak. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman wa amilus dan beramal soleh Ulaika ashabu jannah, merekalah orang-orang yang masuk neraka, mereka orang-orang yang penghuni sur surga. Seberapa lama hum fiha khalidun, mereka tinggal dalam surga selama-lamanya. Kalau kamu perhatikan kalau dikatakan mangkasa basiyatan wa ahataha khati'atu fa ulaika ada fa-nya. Maka mereka adalah orang yang masuk neraka. Tapi man alladzina amanu wa amilus solihat ulaika dah pakai fa ulaika ashabun ashabul jannah nah ini adalah satu gambaran ini adalah satu bukti bahwa sabab orang itu selama-lamanya di neraka itu karena syirik Itulah yang menyebabkan dia masuk neraka karena si, tinggal di neraka selama-lamanya karena si syirik. Dan itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia mensyirikkan Tuhannya berarti selama-lamanya di neraka. Adapun masuk surga, alladzina amanu amru solihat, mereka masuk surga itu bukan sebab masuk surganya amalnya. Tapi fadlullah. Karena itu tidak pakai faulaika. Mereka itu tinggal ada di surga karena Allah bermurah kepada mereka. Karena jadi orang beriman dan beramal soleh ditempatkan di surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka yang masuk neraka karena ulahnya mereka mensyirikan Allah masuk neraka selama-lamanya. Beda ya. Beda. Sekarang gini, Perampok dimasukkan penjara. Ulahnya dia itu. Kamu Bukan penganten, kamu ini bukan penganten. Cuma iring-iring penganten. Bukan penganten. Iring-iring penganten dikasih makan enak. Ya bu, sebetulnya bukan karena kamu. Karena pengantennya. Akhirnya, keimbasan kamu dikasih makan enak juga. Kamu orang biasa. Cuma karena membawa kentasnya presiden, akhirnya nanti dipersilakan untuk duduk ada di tempat khusus juga gara-gara membawakan tasnya presiden berarti bukan karena kamu ah, begitulah juga kamu oh, menjadi orang beriman dan beramal soleh masuk surga bukan karena amalnya kamu itu kamu itu mendapatkan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala karena kamu menjadi orang beriman maka di Allah memberikan kemurahan ditempatkan di tempat yang mulia. Jadi bukan kemuliaan itu karena amalnya kamu, tetapi Allah memuliakan kamu dengan eh, karena sebab iman dan amal kamu. Jadi bukan diraih dengan amal surga itu. Nah itu Rasulullah menyatakan, La yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amali. La yadkhulu ahadun al jannata bi amali nggak ada yang masuk surga itu karena sebab amalnya kenapa nggak sebanding amalnya manusia itu seberapa wala anta ya rasulullah anda ya rasul amalnya nabi seperti begitu wala ana aku ini juga tidak masuk surga dengan amalku illa an yataghammadiyanallah bi rahmati. Allah cuma meliputi rahmatnya kepada aku. Aku ini masuk surga ini karena aku diliputi rahmat Allah. Nah, itu kita ini amalnya sedikit um, merasa masuk surga. Nabi itu amalnya begitu banyak tidak merasa masuk surga. Kenapa? Karena memang hakikat manusia masuk surga karena fadlullah bukan karena amalnya tadi itu. Wallahu alam. Ada yang perlu dibahas? Kasih nih. Saya mau bertanya dari ayat yang belum dibaca tentang risa itu. Apa? Wawailul lahum mimma yaksibun ay minar risa. Kalau dalam sawinya li'anna ahdas riswah sababun litabdil kalau di takrifat mayuk toli ibtal hak awli au li ihqaqi batil itu gimana pemahamannya ayat di atas kok dinamakan risa itu yang satu yang nomor dua saya ingin pemahaman dari hadiah apa apa bang jadi muskilnya apa akhdur rasuah sabab litabdil sama mayuktol ibdal hak oleh kaki batil kalau takrifat gitu iya terus jadi yukto dan ahda itu kan lain apa yang diberikan untuk me, apa, menghakkan batil atau membatalkan hak itu rasuah namanya kan nah, terus ini ini dikasihkan mereka sama orang-orangnya, orang Yahudi. Mereka itu dikasih duit untuk supaya ngerubah isinya Taurat. Atau memaknai dengan yang lainnya. Diambil, apa namanya? Sabab tabdilnya mereka itu karena mereka disogok ulama-ulamanya. Gitu loh, akhdur rasuah. Sabab litabdil. Paham ini? Sama kan? Rasuah juga jadi. Dan saya ingin tahu pemahaman dari hadiah dan ujroh. Kan mirip itu. Hadiah kan tidak ada tendensi untuk untuk mugabalahnya. Kalau ujroh kan ada tendensi untuk mugabalah. Kalau ujroh itu kan ada tendensi untuk mugobalahnya kan. Kalau hadiah kan tidak ada. Yang saya tanyakan dikarenakan barusan pilek itu banyak orang yang ngasih uang itu un unsur dari mana? Apakah ujroh, hadiah atau nah, riswah? Itulah kalau hadiah kan jauh. Orang itu nggak pernah ngasih hadiah, kemudian ngasih hadiah ada pilih ini. Nah itu kan berarti ujroh lah. Karena itu kalau dikatakan ujro pun ujro apa gitu loh. Ujro itu kan ada mudah, ujro itu kan ada amal. Ini ujro apa? Kalau dikatakan itu ijaro kan gitu ujro. Kalau itu dikatakan apa namanya eh, hadiah, ya bukan hadiah. Karena itu yang, yang ngasih sama yang diberi podo tidak beres itu. Mustahil apa-apa niatono ini hadiah, ada ono niatono hadiah itu. Ya, itu namanya tidak niat itu namanya. Kalau niat itu jangan ngasih apa-apa. Biar biar pilihan itu benar. Anak kira itu hilah semuanya itu. Sing nerima doyan, sing juga beres. Eh, mau menghilah-hilah aja. Itu menurut VK kok tidak nurut belas. Kalau inti nurut, inti akan warok. Ya, itu bukan namanya nurut itu. Itu kamu nurut nafsunya kamu karena kamu kepingin duit. Hmm, jadi kalau ente nurut Allah dan Rasulnya, kamu akan jadi orang yang warok. Kamu akan jadi orang takut kepada Allah. Bukan kamu nuruti nafsu. Fans. Jadi tidak nurut belas itu. Menurut Imam Nawawi, nurut Imam Nawawi, Imam Nawawi kan. Orang warok kalau nurut Imam Nawawi. Tidak nurut itu namanya itu. Lo menghilang kok nurut itu maunya syariat mau dicocokkan sama kemauan nafsunya gitu. itu tidak benar itu nah Imam Nawawi begitu pendapatnya eh masuk akal enggak sama dengan orang-orang itu yang gobok-gobok kolal Imam Nawawi enak itu untuk nafsunya dia pakai kolal Imam Nawawi kolal syaitanur rajim itu tidak benar itu hati-hati orang-orang begitu itu ayah itu udah nggak bener pakai istidlal lagi ya ada yang lain hmm? ada al ajami ya ajami kan terjemah tadi itu panjang panjang Wala tabtulu bidzikri wala tabtulu salatu bidzikri wad du'a. Al jaizaini walau bi mustahil adah limasyru'iyatihima fiha. Wa min thamma law ata bihima bil ajamiyah ma ihsanihil arabiyah aula aula ma ihsaniha wa qad ikhtara'ahuma aw kana muharramaini. Lagi lagi. Wa wa min thamma Lau ata bihima bil ajamiyah. Hmm. Ma ihsanihil arabiyah aula ma ihsaniha. Hmm. Wa gadi wa gadi Hmm. Au kana muharramaini kadzikri bi alfadin la yu'rafu ma'naha. Wa kad du'a li jami'il muslimin bi ghufran jami'i dhunubihim batalat. Jadi kalau dengan terjemah dengan ajamiyah pada dan ikhtarok dari dia, ikhtirok dari dia. Iya. Atau dengan memakai lafadz yang tidak diketahui artinya atau nah, apa? Iya. Eh iya dan ada ya. apa urusannya kata? Tidak ada, ada kan? Ada, ada. Doa pakai bahasa ajam, pakai doa, bahasanya dia sendiri. Huh? Doa jadi dia menerjemahkan baik dia bisa bahasa Arab atau enggak. Kalau dilafatkan berarti membatalkan karena itu dikatakan uh, kalam aja apa kalam ajnabi. Ya, jadi enggak ada enggak ada enggak ada khilaf ada di situ. Artinya boleh. Boleh asal jangan dengan jangan bahasa Indonesia. Dengan apapun yang kamu minta kepada Allah Taala boleh. Paham ya? Enggak ada masalah doa ada di ikhtira' ini bil ajamiyah. Ikhtiar Kan ikhtiar tidak ada khilaf dari situ kan? Nah, asal Liman ahsan al-arabiyya kan tetap tidak tidak bisa kan? Jadi tidak diperbolehkan dengan bahasa lain hanya bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Arab hatta minta apa ini? Walaupun mustahil. Minta ganti sandal misalnya. Minta rezeki, duit, duit banyak, tidak ada masalah. Hah, tapi jangan niat main-main. Nah, kalau niat main-main lain lagi. Niat istihza lain lagi kalau begitu. Nah, bisa kufur nanti. Ya? Nah, anda minta sama Allah yang benar. Jangan ngecek kata orang Jawa. Ojo mengecek Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oh, ada yang lain? Enggak ada masalah. Allah Maha tahu kalau kerentek dalam di hati enggak ada masalah sebetulnya. Iya, enggak ada masalah. Kan yang enggak boleh itu lafaz, kalam. Yang dikatakan kalam berarti harus ada lafaz kan? Kalau ada so ada orang sholat sujud nangis sampai batasan nangis itu bersuara apa itu membatalkan. Nah itu kan ada batasnya itu kan. Kalau itu bersuara itu berapa kalimat kalau dengan amdan itu yang batalkan? Kan ada batasnya itu. Kalau di VG itu wa in kana linahwi bukain. Walaupun semisal, semisal nangis tetap batalkan indahara harfan. Jika tampak dua huruf. Ya kalau memang sengaja kan. Kalau sengaja walaupun satu huruf belum makna. Kan gitu kan ada batasnya itu kan. Kalau itu adalah tidak sengaja kan sita kalimat kalau tidak salah ya. Ada khilaf itu ada berapa kalimat. Udah. Cukup? Oh, iya. Kadang-kadang nangis itu Diket-ket no nah, itu apa? <laughs> Sini ru kabeh ya nangis. Nangis itu sebetulnya <clears throat> kalau dinampakkan justru takdirnya itu kurang. Hmm? Nangis itu ditahan. Tapi kalau sendiri nanti di waktu malam tidak ada masalah nanti kucurkan air matanya. Karena itu kalau ada di satu majlis nemenangi si ake goroi. Kemarin sarapan sarapane tambah ake. Eh, ditahan. Itu takdirnya lebih ba lebih banyak. Eh, kecuali kalau sudah tidak bisa tertahan. Eh, kecuali kalau tidak bisa tertahan. Eh, jangan jangan jangan jadi penangis tapi nangis karena khusyah nangis karena khusyuk tapi kalau penangis karena apa-apa nangis guyu bisa nangis bang. nah itu penangis itu namanya Al-Habib Hasan Syatiri dulu mengatakan dia itu paling tidak seneng kalau ada orang nangis sampai kelihatan gitu sampai ya, sambil mengatakan dia bago udam fil ain tetapnya air mata di mata itu tidak sampai keluar di ngembeng dok tak sampai keluar air mata itu turisu ul galb bisa menyebabkan hati bersih